Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di rekaman kedua ini kita lanjutkan pembahasan jawazimul Zimul Mudhari di halaman 78 setelah kita membahas jenis jawazimul mudhari' yang pertama yaitu yang memanzumkan satu fiil, maka kita lanjut yang kedua sanian mayazimu fi'laini yang membuat majzum dua fiil. Al-awwalu yusamma fi'l syarti wasani yusamma jawab syarti wa jazaa'ahu. Yang pertama adalah disebut fi'il syarat dan yang kedua disebut jawab syarat dan e, balasan ya. dan balasan wahadihil adawatu hiya dan perangkat-perangkat ini dia adalah in wama man mahma idma ayun mata ayana aina anna haitsuma nah, ini adalah sisanya ya sisanya dari fiil-fiil yang menjazmkan satu fiil saja yang telah lalu pembahasannya dan artinya juga sudah fa'in maka untuk in ya nahu qoulihi ta'ala ya dalam surat An-Nisa ayat 133 iyasha yudhibkum ya. Kalau Allah menghendaki in yasha yudhibkum ya niscaya dimusnahkannya ya. Maka di sini ada in ya. Dan fiil setelahnya itu menjadi uh, majzum ya. In yasha yudhik yudhibkum. Contoh yang lain penggunaan ma ya nahu qalihi ta'ala fi surat al-baqarah ayat 197 wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu segala yang baik ya ya segala yang baik yang kamu lakukan ya'lamhu Allahu Allah mengetahuinya. Maka di sana ada ma dan dia membuat majzum fi'il setelahnya. Contoh untuk man nahu qoulihi ta'ala ya fi surat Talak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang beriman eh bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri jalan keluar baginya. Maka di sana ada setelahnya ayat daki itu majzum. Contoh yang lain mahma nahu kolika seperti perkataanmu mahma yuhawili al-mubtiluna tamsal haqiqati tazhar betapapun ya berusahanya orang-orang yang batil atau orang-orang yang jala, jahat tamsal haqiqati ya dalam menghapuskan kebenaran tazhar maka kebenaran itu akan senantiasa nampak wa idma contoh yang untuk idmana hukolika perka, contoh perkataanmu idma takum akum ketika kamu berdiri aku pun berdiri maka itu majuzum setelahnya ayun ya nah hukolika ayu ayu talibin ya yataqaddam ya pelajar mana yang e, bersungguh-sungguh ia ya takodam maka dia akan maju ya perhatikan setelah ayu ya nah untuk ayu dia sebagai mudaf tolabinnya, tolibin, yaitu mudaf ilaih yajtahid itu jadi majzum setelahnya ya takodam ya jadi ini fi'il fi, uh, adawat adawat atau jawazimul mudhari yang memajzumkan langsung dua fi'il sekaligus. Contoh yang lain mata. Nahu qalika contoh perkataanmu mata yasluh qalbuka tasluh jawarihuka. Ya. Bila hatimu baik ya mata yasluh yasluh qalbuka tasluh jawarihuka maka baiklah anggota tubuhmu ayyana nahu qalika ayyana tuti'illah yunka yu'inka ya dimanapun kalian berada ya yu'inka eh afwan ya nahu qalika ya ayyana tuti'illah yu'inka di mana saja kamu mentaati Allah maka dia akan menolong menolong kamu. Contoh untuk aina lahu qalihi ta'ala fi suratin nisa ayat 78 Aina matakunu yudrikumul mautu ya dimanapun kalian berada maka maut akan senantiasa datang kepada kalian contoh yang lain anna nahu anna yajlisil alimu yuhtaram ya. anna yajlisil alimu yuhtaram di mana saja atau dimanapun orang berilmu itu duduk maka yuhtaram ya dia akan dihormati contoh yang lain haitsuma nahu haitsuma tastaqim tuflih di di mana saja kamu istiqomah tuflih engkau akan berhasil atau menang Wadakar al-musannifu fil jawazimi kaifama Nahu kaifama taf'al af'al taba'an lil kufiyina wa qad yuzamu bi idza fi darurati sya'ri nahu qawli sya'iri wa idza tusibka khasasatun fatajammali ya. dan penulis ya menjelaskan atau menyebutkan ya jawazim jawazimul mudhari yang lain itu yaitu kaifama ya. seperti contoh kaifama taf'al af'al bagaimanapun kamu kerjakan af'al ya aku aku kerjakan ya maka ini mengikuti orang-orang kufah ya menurut pendapat kufah kaifama itu memajzumkan dua fiil wa mubi ida bi dan terkadang ida juga dapat memazumkan fiil fi darurati syair ya tatkala ada darurat syair yaitu agar syairnya itu e, cocok dengan wazannya ya seperti pada syair wa ida idza tusibka fatajam malik dan kalau kamu ditimpa kemiskinan, maka berindah-indahlah. Maka ida ini harus mem memazumkan fiil setelahnya. Karena tidak bisa dibaca wa ida tusibaka. Nanti pola syairnya atau wazan syairnya itu tidak cocok. Maka ini dinamakan darurat syair. Kita lanjutkan di catatan kaki. Ya. Yang kelima, ya al baitu li abdil Qaisi wa sadruhu wastagni ma aghnaka rabbuka bil ghani bil ghina wa syahidu fihi idza haitsu jazimat fi darurati sya'ri tusibka wa ma'nal khas wa ma'nal khasasatu al-fakru tajammala ay la tuzhir ala nafsika zulla wal maskanata ya, ini membahas tentang syairnya al-bait ya maka bait ya wa idza tusibka khasasatun fatajammali adalah bait syair milik Abdul Qais ya dan sumbernya atau asalnya ya artinya dan merasa cukuplah engkau dengan apa yang engkau telah diberi kekayaan oleh Tuhanmu ya wastagni ma agnaka rabbuka bil ghina wa syahidu fihi idza haitsu jazimat fi darurati sya'ri tusibka ya dan syahid ya dari kata iza itu menjazmkan ya fiil tusibka untuk ketentuan syair. Jadi kalau nggak jazm itu nanti nggak cocok wazan atau polanya. Wa makna al-khasasatu dan makna khasasah itu adalah al-faqru ya seorang fakir atau seorang miskin ya tajam e, tajammala dan arti tajam tajammala maksudnya adalah berindah-indah. Ya artinya janganlah engkau la tazharu ala nafsika ya, janganlah engkau menampakkan diri dalam keadaan hina atau miskin. Ya jadi walaupun uh, kamu ditimpa kemiskinan maka tetap berindah-indah ya. Tetaplah berindah-indah. Jadi jangan menampakkan bahwasanya engkau ini hina, tapi eh, engkau harus senang ya mau dalam kondisi miskin sekalipun tetap fatajam mali katanya. Ini adalah salah satu contoh bait syair. Selanjutnya fawaidun wa tanbihat qala Ibnu Hisham lam harfu jazmin لنفي المضارع وقلبه ماضيا تقول يقوم زيد يقوم زيد فيكون الفعل مرفوعا لخلوه عن الناصب والجازم ومحتملا للحال والاستقبال فإذا دخلت عليه لم جزمته وقلبته إلى معنى الماضي ya, al maldi ya bisa dilihat di ya, syarhus suduriz zahab ya halaman 24 artinya berkata Ibnu Hisham rahimahullah bahwasanya lam adalah huruf jazam menafikan mudhari dan menggantikannya menjadi maldi jika kamu katakan yakumu zaidun ya zaid telah berdiri maka fiilnya itu marfu ya karena kosongnya ya hulu itu kosong dari nasib dan jazam wa muhtamilan dan berlaku untuk masa sekarang dan akan datang maka jika masuk atasnya lam maka ya jadikanlah ia jazam dan ubahlah makna ya dan ubahlah makna dari e, fiil madi ya dan ubahlah maknanya ke fiil madi Jadi contoh yaku muzaidun maka Zaid kan artinya sedang atau akan berdiri. Tapi kalau kemasukan lam ya maka artinya jadi Zaid tidak berdiri dan itu maknanya ya pindah ke makna fiil maldi jadi lampau. Jadi kalau sebelum kemasukan lam yakumu zaidun artinya kan bisa sekarang atau akan datang. Namun ketika kemasukan lam itu menjadi madi maksud e, apa maknanya. Yang kedua, lama Ya lama ada khilatu 'ala filil madi laysat nafiyatan jazimatan. Wa innama hiya zarfu bimakna hina 'ala 'ala al-mashhuri. Wa harfu syartin ya inda sibawih nahu qoulih ta'ala sebagaimana firman Allah taala falamma seperti firman Allah Ta'ala Falamma najjakum ilal barri a'radtum ya, Falamma najjakum ilal barri a'radtum Yanzuru ya, Yanzuru syarhul, uh, syarhul qatr ya. Halaman 55 Wannahu al-wafi Artinya <clears throat> lama ya itu adalah lama yang lama itu masuk kepada fi'il madi dan bukan sebagai menafikan artinya kan belum ya atau menjazamkan ya maksudnya bukan menjadi uh, huruf nafi yang pen, uh, menjazamkan ya wa nama tetapi lama itu adalah zorof yang memiliki makna hina ketika alal masyhur ya yang paling masyhur walaupun sering diartikan belum ya jadi lama itu masuk kepada fi'il madi ya lama yang masuk kepada fi'il madi itu bukan sebagai penafi dan penjazam namun lama yang masuk ke fi'il madi itu adalah zorof yang maknanya ketika. Ini yang lebih masyur. Dan bisa juga dia sebagai huruf syarat. Ya, menurut pendapat Sibawih seperti dalam firman Allah taala ya falamma najakum ilal barri a'rad a'radtum tetapi ketika dia menyelamatkan kamu, ya mana jakum? maka lama di sini artinya ketika ketika dia menyelamatkan kamu ya ke daratan kamu berpaling darinya aratum. Ini bisa dilihat di syarah di syarah kotor dan ya nahwul wafi. Kita lanjutkan di rekaman selanjutnya.